Tolong diingat ya, Allah tidak melarang kamu punya niat jelek. Jelas, Ustaz? Hmm. Jadi niat jahat yang ada di dalam hatimu belum dinilai oleh Allah. Tidak dianggap dosa. Tapi kalau engkau melakukannya benar-benar baru satu dosa. Tapi kalau engkau punya niat baik, baru niat sudah punya nilai plus satu. Begitu kamu melakukan kebaikan itu mendapat dua. Loh, enak yang ngono. Lah kok negoro wani-wani ngelancangi Gusti Allah. Lah kok dicekek anak kecil itu oleh Nabi Khidir kan gitu kan. Musa tidak sabar. Pecat dia. Adegan ketiga mendirikan apa? Menegakkan pagar rumah itu. Jadi dia tidak sabar. Nah sekarang saya bertanya sama Anda <laughs> Anda tadi mengatakan Cak Nun itu paling sabar kan itu. Sampai di mana batas kesabaran? Ada apa namanya tadi? Ada batasnya apa tidak kesabaran? Ada batasnya. Tapi yang bilang ada batasnya Tuhan. Tapi pada manusia tidak ada batasnya. Saya sangat bahagia dan saya kangen sama Anda. I love you full, kata Mbak. So, Honda, kata. Begitu banyak hal yang ingin saya respon dari Anda semua, dari serapan-serapan tadi itu. Mengenai kesabaran juga tadi kita sudah diskusi di sebelah sana sama Mas Rusdi, Gandhi, dan semuanya jadi ayo pelan-pelan sambil mudah-mudahan terjawab. Nanti saya diingatkan kalau ada poin-poin yang saya belum, saya tidak ingat. Yang pertama saya kasih, saya ingin ajak Anda untuk mengingat ilmu yang paling dasar bagi orang hidup. Jadi kalau Anda tadi ngomong mengenai Tuhan itu gimana sih sebenarnya? Itu itu Allah sangat cinta sama pernyataan Anda itu. Dan Anda kalau tidak kenal dia, Allah yang akan memperkenalkan dirinya kepada Anda. Jangan khawatir. Allah itu sangat rendah hati, dia pura-pura marah, padahal dia kan maha besar, dia sebenarnya tidak marah. Allah itu punya kekuatan yang tidak ada batasnya, tapi dia mau sabar. Bayangin Allah sabar itu. Gitu. Jadi saat Anda tadi ngomong saya masuk neraka pun ikhlas, tadi saya bicara di sana eh, di diskusi tadi ya. Kalau memang Allah nyuruh Anda masuk neraka, Anda jangan gerundel. Ya Allah saya karena perintahmu maka ke neraka pun aku mau. Kan gitu ya. Nah kalau Anda begitu, Anda bilang tadi kan ya sudahlah kalau saya masuk neraka gitu ya. Kalau Anda begitu, Anda nanti dapat gerasi dari Allah. Itulah loh, dapat gerasi. Karena apa? Lo dia ikhlas kok masuk neraka. Kalau ente masuk neraka sambil aduh masuk neraka, terus Tuhan ketawa, kowe gue semua rokok rokok, gerundel. Jadi kalau Anda kan kunci utamanya adalah menyatukan diri dengan Ganda Allah. Allah ini terserah kamu sebut siapa, kamu sebut kamu sebut. Ini kan Kayak Dadang ini kan menyamar dia. Dia memerankan peran-peran iblis kecil-kecilan lagi. Dan Tuhan tahu persis itu. Ya surah popo, dan siji kaya popo Itu kira-kira. Dan itu tidak menunjukkan bahwa dia seorang kafir. Dia menikmati hubungannya sama Tuhan dengan caranya yang mesra. Kan begitu kan? Sebenarnya Dadang itu sangat soleh. Soleh itu artinya iso nolah-nolah. Artinya dia lihat kanan, dia lihat kiri, dia ejek, dia goda. Demi Tuhan saya ateis itu kan dia menggoda orang lain, dia merangsang cara berpikir orang lain supaya hidup, supaya cair kata menurut karena menurut Habib tadi Adino Aklon kan gitu kan Adino Aklon jadi saya ingin kasih dasar dulu Eh, dari pernyataan Mas yang dari IPA tadi ya dari dari ilmu pasti tadi. Gini, yang sudah banyak sekali yang kita serap selama maiyah maiyah tiga bulan ini di Jogja, Surabaya, Jombang, Malang. Nah saya tidak datang tiga bulan ini dengan kebahagiaan karena saya melihat sudah jadi ini gitu cinta. Gitu. Sudah jadi itu artinya apa? Berbuat untuk, untuk Indonesia revolusi. Tuhan sendiri belum ngapa-ngapain, masih dibiarkan sama Tuhan. Itu masih dibiarkan, masih di, ya masih disayang, dikasih apa dikit-dikit, gitu masih disayang. Gitu loh. Kalau sudah tidak disayang, langsung longsornya nggak hanya di Bandung. Gitu loh. Jadi masih disayang. Oke. Dan itu berlangsungnya ya insya Allah satu sampai tiga tahun inilah. Gitu. Kalau enggak, ya sabar lagi kok repot. uh bisa kok ruwet. Gak masalah, ini kok repot. Cari ini ahli pluralisme. Ya. Ya yes, gak apa-apa lah Saya juga tidak usah dikasih toga apapun lah Saya bukan tokoh pluralisme dan juga bukan tokoh apapun Saya harus melepas semua atribut-atribut itu karena saya tidak mau dibebani oleh dunia karena dunia ini terlalu kecil dan jangan ditaruh di kepala saya gitu kan dunia hanya di genggaman tangan saya kadang-kadang tak mainin seperti kelereng kan begitu kalau dunia masih besar bagimu maka engkau belum memiliki kebesaran sejati kalau dunia sudah kecil bagimu ringan semua itu oke okay. ayo wes kan masa karmu ayo ayo saya terus ayo ayo, ayo bongkeng dia gonjos gitu ya. Itu. Eh, ini ini soal nanti, soal nanti bahwa kalau dunia sudah kecil bagimu. Wa amat dunia sahira. Ya. Aku nah, kok segi, rada dukur ilmu iki. Gitu. Gitu, gitu. enggak kafir liberal lu sik, lu sik. Oke, saya ingin ilmu sederhana. Jadi kalau Anda mau belajar bernegara, bikin kesenian, berkomunikasi, berdagang. Itu mata kuliahnya, mata pelajarannya kan ada visipol, gitu. fakultasnya ada, fakultas ekonomi, ada ekonomi perusahaan, ada ekonomi perdagangan, ada ilmu komunikasi, ilmu diplomasi, gitu-gitu ya. Itu namanya muamalah. Jadi semua yang urusan muamalah itu fakultasnya fakultas ilmu sosial. Nah di luar muamalah yang merupakan inti agama namanya mahdoh kalau dalam Islam. Mahdoh itu intinya adalah pusatnya adalah tauhid. Pertanyaan saya, kalau muamalah itu tadi mata kuliahnya adalah ilmu-ilmu sosial, kalau tauhid supaya Anda bertauhid dengan baik, supaya anak-anakmu besok-besok menjadi pentauhid kepada Allah yang baik, itu mata pelajarannya apa? Ini saya nanya kemana-mana. Mata pelajarannya apa? Supaya tauhidmu hebat. Apa? Apa, Pak? Matematika, satu. Terus? Fisika. Apalagi? Biologi. Kimia. Kalau menurut Sabrang urut-urutannya biologi, kimia, fisika, tapi cara untuk mematangkan semuanya itu untuk mendasari semua namanya matematika kan. Jadi ilmu yang terutama di dalam Islam itu justru adalah biologi, fisika, kimia dan matematika. Nah ini, ini tidak ada tafsir seperti ini. Di seluruh dunia baru ada di Naya intinya dulu, tapi tolong ini menjadi bahan berpikir saja untuk buka jendela Anda. Ini serius, ini sungguh-sungguh. Anda tidak akan menemukan tauhidmu dengan Tuhan kalau Anda tidak mempelajari empat itu. Tidak berarti Anda lantas masuk fakultas itu, Dinda. Tapi Anda mempelajari fisikanya alam dan dirimu. Anda mempelajari matematikanya kenyataan, Anda mempelajari kimiawinya kebudayaan, kimiawinya tanah, air, dan logam-logam, kan begitu? Anda mempelajari biologinya. Fil afaki wa fi anfusikum. Kan gitu. Fil afak. Afak itu jamak dari ufuk. Ufuk itu cakrawala. Jadi ketika Muhammad disuruh Jibril, ikra. Baca. Muhammad menjawab, ma ana biqari ukula sakit, saged Ikra ya Muhammad. Ma ana kata Muhammad karena dia orang Arab sama dengan Habib kita. Coba dia orang Betawi. Tiga kali disuruh baca marah dia. Ini malaikat apa nih? Apaan ini? Ngasih nyuruhin Jadi Timur habis Jawa Timur. Ini malaikat capopo kayak ini. Ngongkon moco gak kayak iseng diwaca apa. Nah anjane ngongkon moco gue buku tahu apa ngono lho, komik-komik tau apa ngomong mau coba ke ibu Berarti apa yang dibaca? Biologi, dan gitu. Fisika, kimia, matematika. Kalau kamu sudah akrab dengan itu, baru kamu ilmu sosial. Kan begitu. Kalau kamu menyadari, ya Allah cacing, ya Allah cacing, keluget-keluget, ya Allah, gini-gini, gini-gini. Ya Allah, terus akhirnya ya oh, lah jos temen aja deh. Gitu kan. dulu cacing tak jos. dulu untu, ya Allah untuku, jos temen. Ngoyok, ya Allah. Wih, enak, ya Allah. Ya, uh, enak ngoyok. Ya Allah niku ngoyo tok niku enak. Kadek jadwal niku sing nyekel sampean dhewe. Jadwal ngoyo niku menteri koordinator Menko Kesrai lho gak iso jadwal nguyuhe wong gak iso. SBY jadwal tanggal 14 Maret 2010 kencing jam 7.10. Berikutnya kencing jam 9.20. Ayo ono jadwal kaya ini Gak iso dul kon jadwal uyu oh, eh, gak iso. Mulane kon sing sabar karo uripmu. kon jadwal nguyu lho gak iso. Gak iso no AC Milan lawan MU Meskipun Rooney dua kali menciptakan gol, Aku gak ngelok ya, cuman kerung-kerung. Tapi dia tidak menjadwal itu. Dan dia tidak pernah tahu bahwa dia akan bisa memasukkan gol. Kamu tidak tahu apa-apa mengenai hidupmu. Tidak tahu apa-apa. Besok pagi kamu akan di mana, kemana, ngapain, kenapa, tertimpa apa, you know nothing. Betul enggak? Apa bekalmu untuk menghadapi ketidaktahuan? Apa bekal utama untuk menghadapi ketidaktahuan? siapa? Enggak ngerti ya. Sik sik ya, wis tanten ono sik ta. Guru ngro iki iki iki iki kartune guru karo nabi didelok sik. Nah diutut sik. Sing sabar tuh estetika namanya gaple langsung ngene gak enak Didelok sik. Karo bojomu langsung bet bet bet bet. Iku jenenge gaya Budi Harjono iku jenenge. sedikit demi sedikit re. t teh dicopot sidik sok. Kendite terus ditalenin di lawan. Coba melakukan mubeng deh kudu, kudu, kudu, kudu, kudu. Kan jaraknya kan tertinggal di sana tali. Set, set, set, set, set, set, set, pro itu ya. Bobongnya ya, ah, sedikit demi sedikit. Enggak langsung radikal. Ya enak, ya enak. Yang enak itu bersabar. Dilihat dikit-dikit. Barang koyok ngine. Lah iya iya no. Habib ada tuh tekan jember ngomong protokol ini disalah no. Itu protokol protokol. Orang ento Pak Yai. Dijawab. Ini ahlul kontrol ini. Aku bertanya, mudorot apa yang ditimbulkan oleh kata-kata yang menurut pengetahuan umum itu jorok? Di dalam komunikasi ini tadi, menciptakan mudorot apa? Hmm? Kegembiraan yang luar biasa. Betul enggak? Betul enggak? Negatifnya apa? Ya. ada. Enggak ada. Negatif, malu apa? Nggak malu. Nggak malu. bojone cek nyusoni anake ni karun bojo. burung turu, dek Dereng ya, Mas. Ngerokok burung Durung turu, dek Ajeng sedakon apa, Mas? Ayo mas ora sedakon. Terus akhirnya terus krum anaknya sudah mulai tertidur ya butilan rokok begitu sarungnya dicopot Allahu Akbar Allahu Akbar Loh, lah kok wis sauri Kasih temen meneh. Loh, saya tanya, ini kemesraan yang mengembirakan ataukah pornografi? Pornografi ku apa? Aku gak paham, paham satu muda atau gak muda. dan gitu kan? Nek muda nek antara bojo katanya apa? Maksudnya buti sarungan ngono. Sarungan melok melbu ya. Lagak ya. dosa, songo anak elan. Ya Allah, ya Allah nikmatnya duniamu ya Allah kami orang-orang kenduri cinta, orang-orang maya mengisi kesabaran ini dengan kenikmatan-kenikmatan yang kau anugerahkan terus-menerus. Bahkan kata yang kotor itu menjadi keindahan yang luar biasa. Iya tak? Iya tak Ustaz ya? Betul nggak? Lu ya apa nek wis kabib ngene ngomong soka ini. Tapi apa? Wena ana apa-apa sampeyan tanggung jawab. Oke, jadi pedoman pertama itu tadi ya. Oke, okay. sekarang eh, bagaimana? Saya ngomong kesabaran dulu sebagaimana yang sudah dibicarakan atau komprehensif saja sekalian menjawab teman-teman tadi. Gitu ya. Komprehensif aja. Jadi sekarang gini aja, kita terminologi saja. Ada kesab, katakanlah ada subbab kesabaran dan Allah. Kesabaran dan teknologi kesabaran dan ilmu. Kita ambil tiga aja. Yang paling akrab sama Anda teknologi aja. Saya tanya Gandhi mana Gandhi? Gandhi dulu kita kan kalau sekarang komputer sudah sampai tingkat yang luar biasa. Sekarang itu RAM Oke, okay, hard disk sekarang untuk untuk operating sistemnya berapa? Rata-rata yang paling canggih berapa? Make, make, make. Halo. Misalnya Windows saja, Windows yang paling baru, apa Vista, apa Seven, apa terserah. Kalau operating sistemnya aja hanya sekitar di bawah 700 megabyte. megabyte. 700. 700. Anda sebut hanya 700. Iya. Seluruh Seluruh disknya berapa giga? Saat ini sudah sampai satu tera. Satu tera. Tera jana. Ya, oke. Okay. yang pertama berapa mega? Sekian tahun yang lalu. Windows yang pertama. Seingat saya masih 1,2 megabyte. Pakai disket itu. Ya? Itu masih DOS kalau itu, itu belum Windows. Satu-satu Ya. Sudah, di skate juga? Sudah, habis. Sekarang saya tanya, kecepatannya ketika DOS dan window pertama dibanding yang sekarang ini, kira-kira berapa kali lipat? Udah jauh banget ya. Jauh banget. Jauh banget. Handphone. Nokia zaman Nokia pisang dibanding saiki itu n berapa itu ya itu kira-kira kecepatannya berlipat-lipat kan anda merasa lelet enggak handphone anda sok-sok aduh lelet aduh lelet Loh padahal itu sudah luar biasa dibanding 10 tahun yang lalu. Kenapa? Karena Anda sudah kehilangan kesabaran sekian puluh persen setelah ada teknologi memudahkan hidup Anda. Kan gitu? Apa saja yang lain. Sekarang aku takon. Anda, saya tadi dari Jogja jam 6 pagi mendarat jam 7 pagi. Besok pagi saya jam 6 pagi dari Cengkareng sampai jadi jam 7 pagi. Begitu cepatnya Jakarta Jogja. Dulu saya ke tim ini saya naik kereta semalaman sampai di sini sekitar jam 5 pagi jam 6 pagi. Terus pulangnya masih nunggu 2-3 hari lagi. Jadi mekanisme setelah ada teknologi ini begitu canggihnya, begitu cepatnya. Sehingga sedikit saja lambat kita merasa itu tidak. Kita sebut itu lemot, itu lelet dan lain sebagainya. Gajah Mada dulu menempuh dari sini ke Madagaskar berapa bulan? Dari sini sampai Ethiopia, sampai Jerman, Gajah Mada dulu menguasai sepertiga dunia minggu. Pencapaian Anda sama SBY sama Gajah Mada hebat mana? Jadi kalau kita ngomong kesabaran teman-teman sekalian, semakin instan membuat, semakin teknologi membuat kita instan, semakin kita kehilangan energi kesabaran. Nah sekarang kesabaran itu energi atau frekuensi atau apa nanti tolong dirumuskan sama Sabran kalau dia datang. Karena semua itu sebenarnya energi. Nah, kesabaran adalah salah satu satuan energi. Tadi sudah kita bicarakan di sana bagaimana mengelola kesabaran dan seterusnya. Oke. Jadi teknologi tahu ya sekarang Anda yang disebut budaya instan itu kan membuat Anda tidak sabar. Tapi Anda orang Maya, menurut saya Anda sudah sangat lulus dalam soal kesabaran. Tidak usah soal Indonesia, mau duduk sampai jam 3 pagi. Aku takon ayo dole o makhluk di sak donya sing iso kaya awakmu iki. Lungguh kaya ngene iki. Gak nguyu, gak ningsing, gak mangan, gak lapo-lapo, lungguh demi ilmu, demi pencerahan demi Allah. Kan begitu? Jadi kalau Anda dikenduri cinta Bang Matar misalnya, ah, apa sih Mak Iya nih? Gak ngerti-ngerti saya. Loh, Memang Anda tidak diajari jurus-jurus. Anda cuma saya ajak nimba yang banyak. Anda saya ajak jalan. Nggak jelas tujuannya. Cuma jalan aja. Saya tanya, Anda sekarang sekali jalan berapa kilometer? Dalam sehari kira-kira jalan berapa kilometer? Sehari? Sip, Anda. Yang lainnya umum. Belum tentu setengah kilometer mas lainnya mas. Saya masih ngalamin mas jalan 30 km, 40 km saya masih ngalamin. Dan itu belum lama. Anda tidak pernah mengalami jalan lebih dari 10 km itu Anda tidak punya simpanan energi, simpanan energi yang sangat berguna bagi hidup Anda. Gitu ya. Jadi sebentar, ini tadi saya setelah te, eh, setelah teknologi kesabaran dan teknologi kemudian nah saya switch ke Nabi Musa dulu Nabi Musa itu tidak lulus kesabaran Anda sudah lulus lumayan Nabi Musa itu berguru tidak jadi sarjana tiga kali dipecat DO dia oleh Nabi Khidir itu enggak? Lo gimana sih kapal kok dibocorkan? Musa, saya kan sudah bilang kalau ikut saya diem kamu sampai idza waqa'atil ya Kamu diem dulu. Musa nggak sabar. Kapal dibocorkan. Terus mendarat anak kecil dicekik. Musa tidak sabar lagi. Lu gimana sih kok anak dicekik? Teroris ditangkap tuh maksudnya bagaimana? Kok ada teroris ditangkap? Atas dasar hukum yang mana itu? Siapa itu teroris? Siapa yang bisa mengklaim itu teroris atau bukan teroris? Bagaimana mungkin identitas bisa ditangkap? yang boleh ditangkap adalah orang yang sedang melakukan kesalahan. Betul enggak? Enggak bisa, oh si Dharma ini teroris terus saya tangkap, enggak bisa. Saya harus nunggu dia bikin bom dan meledak baru saya tangkap dia. Kan begitu. Enggak bisa kalau diklaim terus. Kan begitu. Sokel. Zulmatin itu cuman karena dia merasa terancam, karena dia juga memang melakukan kesalahan-kesalahan tertentu, dia merasa terancam, dia jaga-jaga dong. saya mau, saya bisa ditembak, saya harus punya senjata juga. Tapi dia tidak sedang melakukan, akan melakukan penyerbuan kemanapun dia yang diserbu kok. Juga yang di Temanggung, dia yang diserbu kok. Masa diserbu nggak membela diri? Tentu saja ketika kemudian tembak tembakan Anda itu yang satu menyerbu, yang satu membela diri kan begitu. Tapi sekali lagi identitas nggak bisa ditangkap. Hanya karena kita mengeluh, oh dia kafir, terus kita tangkap. Nggak bisa. Kita harus menunggu kekufurannya berlangsung, baru kita tangkap. Kan begitu? Tolong diingat ya, Allah tidak melarang kamu punya niat jelek. Jelas, Ustaz? Hmm. Jadi niat jahat yang ada di dalam hatimu belum dinilai oleh Allah. Tidak dianggap dosa. Tapi kalau engkau melakukannya benar-benar baru satu dosa. Tapi kalau engkau punya niat baik, baru niat sudah punya nilai plus satu. Begitu kamu melakukan kebaikan itu mendapat dua. Loh, enak yang ngono. Lah kok negara wani-wani ngelancangi Gusti Allah. Lah kok dicekek anak kecil itu oleh Nabi Khidir yang gitu kan. Musa tidak sabar. Pecat dia. Adegan ketiga mendirikan apa? Menegakkan pagar rumah itu. Jadi dia tidak sabar. Nah sekarang saya bertanya sama anda, <laughs> anda tadi mengatakan Cak Nun itu paling sabar kan itu. Sampai di mana batas kesabaran? Ada apa namanya tadi? Ada batasnya apa tidak kesabaran? Ada batasnya. Tapi yang bilang ada batasnya Tuhan. Tapi pada manusia tidak ada batasnya. Ya enggak, enggak ada batasnya. Ya yes, pokoknya bojomu turonono terus, mbok kapan turun turunono terus. Gak jadi meneh, turunnya meneh, gak jadi meneh, turunnya meneh gitu tancep terus. Bagi Yai Budi, tidur sama istri itu sama dengan wiritan. Gede-gede Liko irot. Jadi karo garap bujune karo ngene iki. Boleh ndak itu? Saya ingat cerita yang lama dulu Rasulullah itu kan jengkel perang sudah berlalu kok itu jek ngasah pedang, jek jihad-jihad terus Rasulullah bilang, wis mulia kono le kabeh pasukan Islam pulang. Sudah tidak ada perang lagi, sudah Fathu Makkah, kamu pulang, mesralah sama istrimu, tidurlah sama istrimu. Tidur sama istri satu kali dengan kasih sayang sama dengan membunuh 70 orang kafir. Kan gitu kan?